Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Ikhwati din rahimani wa rahimakum wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan kita sebelum duhur kita telah baca penjelasan dari al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala bahwasanya sunnah menurut ahlu sunnati wal jamaah adalah asar-asar atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat sekali dengan Al-Qur'an di mana antara keduanya tidak akan mungkin dipisahkan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan maksud yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Bahkan tadi telah kita jelaskan bahasanya usul faraidi, kewajiban-kewajiban yang usul dalam agama Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam bentuk mujmal secara global dan datang penjelasannya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu adalah solat, zakat, puasa, haji, demikian juga bahkan jihad, bagaimana demikian juga tolak dan yang lainnya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali Ta'ala Qala hamidallahu taala qauluhu pernyataan Al Imam Ahmad wa laisa fi sunnati qiyas dan tidak ada kias di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Apakah betul-betul di sini Imam Ahmad mengingkari tidak ada kias atau kias bukan termasuk dari dasar sumber hukum dalam syariat Islamiyah. Akan dijelaskan di sini ya yakni laisa fi dinillahi qiyasun idza jaa nahrullah batul nahru maqilin Maksudnya di sini tidak ada kias di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam pepatah Arab dikatakan idza jaa nahrullah, apabila datang sungai Allah, maka batal sungainya makil. Enggak ada artinya. Enggak dianggap sungai selain dari sungai Allah. Ini ungkapan dalam pepatah Arab dan mereka maksudkan di sini yaitu apabila datang dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah yang menjelaskan suatu permasalahan, maka di sini tidak dianggap keberadaan al-qiyas. Karena qiyas dibolehkan ketika tidak didapatkan nas. Nah, kita tidak didapatkan nas. La qiyasa ma'a wujudi an-nas. Tidak kias dalam agama Islam bersama dengan adanya dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ida ja'an nasu falakiyas. Sehingga kata Syarabi, apabila datang dalil baik itu dalil Qur'ani atau dalil sunnah nabawi maka tidak boleh dilakukan kias di sini. Bahkan wajib untuk berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkar ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian di Tuhan kalian yang Allah turunkan kepada kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa Al-Qur'an dan demikian yang sunnah wala tattabi'u min dunihi awliya janganlah kalian mengikuti panutan-panutan yang lainnya qalilan ma tadhakkarun akan sedikit sekali di antara kaum muslimin yang mereka ingat dalam hal ini. Wala yu'aradu bi aqlin wala bi qiyasin. Apabila datang nas, dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dalam satu permasalahan tertentu. Apakah dalam masalah ibadah ataukah dalam masalah muamalah. Ya, maka keberadaan nas, keberadaan dalil tersebut tidak boleh dibenturkan dengan akal kita. Tidak boleh dibenturkan dengan qiyas. Oh ini menurut akal nggak masuk. Ini nggak bisa diterima oleh akal. Contoh, ha? hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah lalat. Apabila lalat masuk ke salah satu minuman atau makanan kalian, maka celupkanlah. Kemudian buanglah karena semuanya pada salah satu sayapnya terhadap sayap enam racun dan pada sayap yang lain terhadap penawarnya. Ini nas dalil dari Rasulullah sahih. tidak terima. Nah mungkin kita benturkan dengan akal kita mustahil. Nggak mungkin, ini nggak bisa diterima. Bahkan wajib bagi kita untuk menerimanya. Wajib pertama kali kita menerima berita terus datang dari Rasulullah SAW dan kita meyakininya. Permasalahan kita mau mengamalkan atau menjalankannya karena mesin kita jijik misalnya, ini urusan yang lain. Tapi terpenting di sini adalah kita menerima dan membenarkan berita yang datang dari Rasulullah dan kita tidak membenturkan dengan akal kita. Ada pun soal jisim misalnya yang ini walaupun ini jus jambu, jus alpukat enak dibeli mahal, tapi kalau kejatuhan lalat saya nggak nggak sampai hati. Ini urusan lain. Apalagi duitnya banyak ya monggo nggak mau minum. Jadi wajib kita membenarkan berita yang disampaikan Rasulullah. Karena Rasulullah yang tiku anil hawa. Tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Wala ra'yin, wala syai'in. Demikian juga apabila datang nas. Tidak boleh dibenturkan dengan pendapat siapapun juga. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dibenturkan dengan hatta pendapatnya Abu Bakar Siddiq ataupun Umar ataupun para khulafa al-arba yang lainnya. Apalagi dibenturkan dengan orang yang di bawah mereka. Kainan mengkan siapapun juga orangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddim baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan demikian juga mendahului Rasulnya. Ketika datang Al-Quran dan As-Sunnah kita tidak terima. Tapi giliran suatu permasalahan, ya, anjuran, dorongan, himbauan datang dari selain Rasulullah diterima, diagungkan luar biasa. Di mana keimanan seorang Muslim kepada Allah dan Rasulnya? ketika dia menyampingkan dan menyisihkan firman Allah al quran Al Karim, menyampingkan sunnah Rasulullah dan dia ambil pendapat selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma yasauna illa taslim. Apabila datang nas dalil baik itu dalil Quran ataupun dalil dari sunnah maka tidak ada pilihan yang lain bagi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali menerima, tunduk. Kemudian di sini dibawakan dalil Syekh yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala warabbika. Sekali-kali tidak. Demi Rabbmu wahai Nabi, demi Tuhanmu wahai Nabi, la yu'minun. Tidaklah sempurna keimanan mereka. Di sini Allah menafikan kesempurnaan iman. Dari siapa? Dari mereka yang lahatta yuhakimu fima sajara bainahum. Demi Allah mereka tidak sempurna keimanan mereka hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai penengah, sebagai pemberi keputusan pada setiap perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendekan berat hati atas keputusan yang engkau tetapkan dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya. Ini kewajiban seorang muslim di hadapan nas yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bahkan dia menerima, dia tunduk terhadap apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin pada sebagiannya nggak sesuai dengan selera, nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Faba'dun nasi yaglu gelu eh, tayab sebelum ini ya. Saya katakan tadi ya. Apabila datang nas Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka tidak boleh dibenturkan dengan pendapat siapapun juga. Wajib bagi kita untuk berpegang dengan Alkitab dan Sunnah. Dan kita tanggalkan pendapat yang lainnya. Pernah satu kesempatan Abdullah bin Abbas menyebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada yang menyangka akan tapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian demikian. Maka Abdullah bin Abbas marah dan mengatakan yusiku antunjar alaikum hijaratan minas sama. Aku sangat khawatir dengan dekatnya turunnya hujan batu dari langit kepada kalian. Aku lakum saya katakan kepada kalian kala Rasulullah. Rasulullah berkata demikian Sementara kalian mengatakan akan tapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Nah, boleh. Untuk didalukan pernyataan Abu Bakar dan Umar. Mahma alat manzilatuhuma sekalipun kedudukannya sangat tinggi ya, sangat mulia akan tapi tidaklah ucapan keduanya, pendapat keduanya boleh didahulukan daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apabila datang nas. Dan ini bukan berarti kita nggak butuh kepada bimbingan para ulama. Bukan berarti kita nggak butuh kepada penjelasan para ulama terkhusus di sini kalangan para sahabat. Tentu saja pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran adalah lebih dalam. Keimanan mereka dalam mengimani Allah dan Rasul lebih kuat daripada kita. Namun kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan membantu diri kita dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kita bantu diri kita dalam memahami Al-Quran dan dengan pemahaman para ulama. Kita nggak mungkin meninggalkan para bimbingan para ulama dalam memahami. Lianna ukulna kusur. Akal kita terbatas. Ilmu kita pun sempit. Butuh bimbingan para ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak kemudian ngotot waksa berpegang dengan kitab dan Sunnah. Kita nggak tahu barangkali ayat ini umum. Ada yang mengkhususkannya. Ayat ini adalah mujmal. Ada yang menjelaskan dan merincinya di ayat yang lain. Dan itu diketahui oleh para ulama. Jadi ini bukan berarti untuk kita kemudian menutup mata, ini saya berbuka dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak mau mengambil penjelasan dari siapapun. Nah, tetap kita mengambil pemahaman kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama. Kita lanjutkan. Kalau fa ba'dun nasi yaglu fil qiyasi ila darajati alla an yarudda biha an-nusus. Sebagian orang berlebih-lebihan dalam menetapkan kias. Sampai pada tingkatan mereka menolak nas dalil dikarenakan kias tersebut. Wa yakul hadan nasun mukhalifun lil usul. Dalil ini bertentangan dengan usul. Berdaya dengan prinsip ini. Vietnam, annas atau usul tidaklah dijadikan usul suatu prinsip, ya, suatu kaidah tidaklah dijadikan kaidah kecuali setelah ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara Al-Quran dan Sunnah sendiri nggak butuh kepada dalikal usul. Tapi usul tersebut yang butuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadan nas mukhalifun lil qiyas. Faghalau fil qiyas. Sebagian orang mengatakan dalil ini, hadis ini, Quran ayat ini bertentangan dengan kias, misalnya. Faghalau fil qiyas. Mereka berlebih-lebihan dalam masalah menetapkan al kias. Maka ini yang diingkari oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau katakan, wa walaysa fi sunnati kias." Bukan berarti mengingkari sama sekali tidak ada kias ya. Karena dalam suatu sebagian permasalahan ya, kita tidak mendapatkan uh, dalil secara khusus untuk permasalahan tersebut. Kandai para ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena dikiaskan dengan permasalahan yang mirip dan serupa. Fal Imam Ahmad yusiru ila ala haula. Imam Ahmad dalam pernyataan di sini wala walaisa fi sunnati qiyas, beliau maksudkan ucapan ini kepada mereka yang hulu, yang ekstrim dan berlebih-lebihan dalam menetapkan kias dalam beragama. Hatta dalam keadaan ada nas, dia tetap menggunakan kias. Wa illa faqad yujadu qiyasun aulawiyun. Karena bila syak wala raib kita ragukan lagi dalam agama ini ada kias aulawi. Ada perkara-perkara di sana uh, permasalahan kita dapatkan dalil dari Al-Qur'an, kita temukan dalil dari As-Sunnah dan hanya bisa kita mengkiaskan kepada permasalahan yang serupa dan mirip dengannya. Walakinahu kama qal kama yukalakan akan tapi kias tersebut sebagaimana dikatakan kal maitatu yulja'u ilaihi fi halid darurah. Kias tersebut dibutuhkan. Kias tersebut diambil. Ibaratnya seperti tiap Naam seorang makan bangkai ketika seorang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Terpaksa. Kalau nggak makan maka dia mati. Seperti seorang anggota TNI misalnya. Diterjunkan di hutan. nggak ada makanan sama sekali. nggak ada makanan yang bisa, bisa, bisa dia makan untuk menyelamatkan jiwanya. Padahal dia harus selamat. Yang adalah tema sesuatu yang haram. Maka ketika demikian tidak mengapa. Untuk dia eh, makan sesuatu yang haram tersebut. Apakah itu bangkai atau binatang yang dilarang untuk dikonsumsi misalnya? Dikonsumsi labas. Karena dalam rangka menjalankan eh, menyelamatkan jiwa. Ad-darurah dikatakan tubihu al mahdura Darul keadaan darurat ini membolehkan sesuatu yang dilarang. Tapi bukan kemudian dalam setiap saat, oh darurat, oh ini darurat. Tidak selamanya demikian. Karena darurat tuqaddar dikodariha. Daruratnya adalah sesuai dengan ukurannya. Bal kata Syekh di sini inna Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yadhkuru fi kutaybin lahu sammahu ma'arijul butul ila bayani anna usul anna din wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasul. Bahkan Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani Al-Ma'ruf Ibn Taimiyah rahimallahu taala beliau dalam satu risalah kecil yang beliau tulis berjudul ma'arif rusul ila bayani ana usula ad-din wa furu'ahu qad bayyana bayyanahu rasul. Dalam kitab tersebut Syekhul Islam mengatakan bil istiqra'i dengan penelitian dengan cara eh, dengan penelitian ma min ijma'in illa wajadna lahun nas tidak ada suatu pun permasalahan yang disepakati oleh para ulama kecuali kami mendapatkan dalil padanya. Terkadang kan suatu permasalahan seorang alim nggak menemukan dalil. Hanya dia mendapatkan keterangan ajma'a alihul ulama. Kita ambil contoh. Air yang berubah salah satu sifatnya dikarenakan sesuatu yang najis. Taib nama hukmu. Apa hukumnya? Ketika kita dapatkan dalil, cari cari dalil nggak akan ditemukan. Akan para ulama sepakat bahasa ma'un tahu al ma'u tahurun la yunajjihu syai illa ma ghayyara launahu wa ta'mahu wa, rah, wa rihahu binajasatin tahdusu fi. Ini dalilnya apa? Ijma. Dalilnya ijma. Adun dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan. Namun Syekhul Islam Taimiyah di sini mengatakan, bahasanya dengan mengamati dalil-dalil, dengan meneliti dalil-dalil yang ada, maka tidak didapatkan kesepakatan para ulama satu pun kecuali kata Syekhul Islam kami menemukan dalil untuk permasalahan yang disepakati tersebut. Karena manusia ilmu terbatas. Terkadang dia tahu, kadang dia tersembunyi apa dia dalil. Walaupun dia sampai derajat setinggi apapun dalam masalah keilmuan, maka ilmu ilmu manusia terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit kata Allah. Sehingga ada seorang pun setinggi apapun kedudukan keilmuan dia tidaklah dia mengetahui segala sesuatu. Maka kata Syekhul Islam di sini, tidaklah didapatkan suatu permasalahan disepakati oleh para ulama kecuali kami menemukan dalil untuk permasalahan yang disepakati tersebut. Kadzalika ma qasat ta'ifatun qiyasan sahihan. Demikian pula. Maaf ya, saya, kaki saya luruskan. Demikian pula halnya. Tidaklah ada salah seorang kelompok di antara kaum muslimin mereka mengkiaskan suatu permasalahan. Artinya menetapkan sebuah hukum, dalilnya adalah kias dengan kias yang sahih yang terpenuhi syarat-syaratnya, ya illa wujida nasun fi makna dzalikal qiyas kecuali akan didapatkan kias Vietnam yang semakna dengan kias tersebut. Saya ambil contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat bagi orang yang ingin berihram untuk haji dan ihram. Rasulullah menetapkan Yalamlam untuk penduduk Madinah untuk penduduk Mekah uh, apa uh, Yaman. Menetapkan Dzul Hulaifah untuk penduduk Madinah. Kemudian menentukan Juhfah untuk ahli Najdin. Dan yang lain Kornel Manazil. Ada empat tempat. Ditetapkan Rasulullah. Maka datang ahli Irak. Kepada Amirul Mukminin eh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin. Kami datang dari Irak dan kami tidak dapatkan jalan kepada kami ini mikot. Tidak ada mikot di jalan yang kami tempuh menuju ke Mekah. Setiap jalan orang Madinah ada jalannya, mikotnya di teluk Lebak. Ahli Yaman Jalan mereka menuju Mekah ada mikotnya Yalamlam. Demikian. Semua arah ada, tapi untuk berduduk mirab nggak ada. Tanya kepada Amirul Mukminin, bagaimana kami harus bermikot dari mana? Melalui jalannya Al-Mudinah, muter. Apalagi dari Yalamlam, lebih jauh lagi nggak mungkin. Maka Umar pun mengkiaskan. Sudah kalian ukur. Mana terdekat dari mikot-mikot yang ada tersebut maka didapat uh, Umar memerintahkan kepada bawahannya sehingga ditetapkanlah uh, eh, datu irqin satu tempat ini sebagai mikot bagi penduduk Irak. Ini kias, mengkiaskan kepada yang ada. Kemudian setelah itu didapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu tersembunyi atas Umar. Ternyata Rasulullah jauh lebih dulu menetapkan datu irqin sebagai mikot bagi penduduk Irak. Oleh ini dikatakan di sini tidak ada satu kias pun yang dikiaskan oleh satu kelompok dari kaum muslimin bahwa kiasan sahih kecuali akan ditabatkan dalil untuk permasalahan tersebut. Lakin yatafawatun nasu fi isti'abin nususi au muqarrabati isti'abiha kan tapi kemampuan kaum muslimin berbeda-beda dalam menjangkau dalil. Nah, ada yang luas sekali, Al-Quran dan As-Sunnah itu ada di sini semua mungkin. Atau mendekatinya. Berbeda-beda kemampuan manusia. Wa ilmin alim. Dan setiap orang yang berilmu di atasnya ada yang lebih berilmu. Ing dure meko ana meko kan gitu kata orang Jawa. Kalau kita naik di atas pesawat ya, kita di atas awan, di atasnya lah ya. Pesawat naik lagi, di atasnya awan lagi kan gitu. Enggak ada habisnya. Demikian juga ilmu. Setiap orang yang berilmu di atasnya ada yang lebih berilmu sepaling-paling tingginya manusia yang berilmu di atasnya Allah Rabbul Alamin Alamul Ghuyub. Wa qalilum hum wa qalilu humul wa qalilun humul ladzina staw'abu nususa nususa misl Al-Imam Ahmad rahimallahu taala oh, qaraba isti'abiyah dan sangat sedikit sekali di antara mereka para ulama yang bisa menjangkau semua dalil-dalil yang ada atau hampir menjangkau semua dalil yang ada. Sedikit atau bahkan tidak ada. Ya. Falihada tajidu inda kasirin min ulama kiasat sahihah oleh karena ini oleh karena kemampuan manusia dalam menjangkau dalil-dalil yang ada kemampuan mereka dalam menghadirkan dalil-dalil yang ada untuk setiap permasalahan yang berbeda-beda dan gak ada yang mampu untuk bisa menghadirkan semuanya, maka kita dapatkan pada kebanyakan para ulama kias-kias yang sahih, kias-kias yang sesuai dengan tiap enam kaidah dan syarat-syaratnya. Hadahumullahu il kiasis sahih, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada mereka menuju kias yang sahih. Walakin lawit tasa'a fi daraja fi dirasati sunnah lawajada annahu lawujida anna hunaka nassan min asyari akan tapi sekiranya as-sunnah ini dipelajari dengan diperluas ya. Apabila seorang memperluas dalam mempelajari sunnah dalam mempelajari agama ini maka akan didapatkan dalil untuk eh, dalil dari asyari dari Allah dan Rasulnya untuk satu permasalahan yang mana para ulama mengkiaskan padanya. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana al-usula wal furu'a bihaitsu lam yatruk syai'a. Yang demikian dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah, tidaklah Rasulullah meninggalkan umat ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua permasalahan agama ini yang dibutuhkan oleh umatnya. Baik terkait dengan usul, prinsip yang wajib mereka pegangi dan mereka yakini atau terkait dengan ibadah yang harus mereka kerjakan atau terkait dengan masalah muamalah yang mereka kerjakan. Jangankan untuk permasalahan akidah. Bagaimana kita tidur? Diajarkan Rasulullah Alaihi Wasallam Bagaimana seorang wanita haid? Diajarkan Rasulullah. Keluar rumah, pakai baju, lepas baju. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Diajarkan semua Rasulullah Alaihi Wasallam Bahkan bagaimana seorang muslim ketika dia hendak melakukan hubungan sebadan dengan keluarganya. Dijelaskan tata caranya, adab-adabnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jelaskan. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh umat ini baik terkait dengan agamanya ataupun dunianya kecuali telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanan syafian kamilah. Dengan penjelasan yang sangat lengkap dan sempurna. Tidak disediakan satupun. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabil ma faratna fil kitabi min Tidak ada satupun yang kami Faradna, ayat tafrid. Kami mengabaikan dalam Alkitab. Dalam Alkitab. Tidak ada satupun yang kami abaikan tanpa penjelasan dalam Al-Quran. Bahkan semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu wa qala Allah Subhanahu wa taala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagi sempurna sehingga nggak butuh penambahan nggak butuh revisi nggak butuh adanya tajdid pembaharuan sebagai nggak boleh untuk dikurangi ditambah dirubah nggak boleh ya. Saya nambahkan dari Abu Dar radhiyallahu anhu beliau pernah ditanyakan alamakum nabiyukum kulla syai' hatta al ya. Ada salah seorang Yahudi datang kepada Abu Dhar mereka, apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu kepada kalian hatta sekalipun terkait bagaimana seorang buang hajat ajal? Iya. Semua diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada seekor burung yang terbang mengibaskan sayapnya di langit kecuali Rasulullah telah menyebutkan ilmu kepada kami daripadanya. Artinya ini ungkapan dari Abu Dar untuk menjelaskan bahasa segala sesuatu dari urusan agama ini telah dijelaskan Rasulullah SAW bayanan mubina. Kalau sih, fadinuna kamilun la naksofi. Sehingga, dengan penjelasan tadi, agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. babatun nasi yajtahidu wa yakisu wa yakunu kiyasu sahihan. Sebagian kaum muslimin mereka beristihad pada suatu permasalahan. Sebagian para ulama mereka mengkiaskan dan kiasnya benar atau sesuai dengan syarat dan kaidahnya. Lakin fil masalah nasun ma balagahu. Kenapa mereka beristihad untuk suatu hukum? Kenapa mereka melakukan kias? Karena tidak sampai kepadanya nas untuk permasalahan yang mereka hadapi. Kalau seandainya mereka dapatkan nas dalil dari ayat atau hadis, maka mereka nggak akan melakukan kias, bahkan mereka akan mengambil dalil. Tapi mereka melakukan kias ketika mereka tidak sampai kepada mereka dalil. Tidak ada seorang alim pun kecuali dia ya'lam wa yakhfa. Kecuali dia tahu dan tersembunyi. Walau balagahu annasu lahtajja bihi wa tarakal qiyas. Sekiranya alim minal ulama, salah seorang di antara ulama terus sampai kepada dalil, misalnya dia akan berdalil berhujah dengan dalil tersebut dan meninggalkan kias. ya timan ba'dahu mimman darasa sunnah minal jawami wal masanid wal ma'ajim wa ila akhirih fayajidu Ibnu Taimiyah masalan anna hadzal isma' kana fi nas. Kemudian datang generasi berikutnya, dia mempelajari sunnah Rasulullah, baik kitab sun yang jami. kitab jami ataupun kitab musnad ataupun kina, eh, sunan ya. Bedanya apa sunan dan uh, musnad? Kalau sunan disusun sesuai dengan abwab fikhiyah. Mulai dari kitabu atau hara, kitabu sholat, kitabu zakah, kitabu siam, kitabu hajj, kitabu nikah, kitab tebnam naam al-buyu, kitab muamalah ila akhiri. Ini kitab sunan. Seperti contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Ini tergolong kitab sunan. Ada pun kitab musnad seperti musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Disusunnya cara menyusunnya beda. Disusun sesuai per Musnad Abu Bakar. Disebutkan dari Abu Bakar semuanya. Baik berkaitan dengan permasalahan apa saja. Kemudian disusun Musnad Umar, Musnad Utsman, Musnad Ali, Musnad Zubair. Demikian ini kitab Musnad. Insyaallah antum belajar nanti ya. Kita semua belajar. Datang generasi berikutnya. Sebagai contoh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimallahu taala. Mereka mendapatkan dalil untuk permasalahan yang mana para ulama mereka ijma' badannya. Ajma'u ijma'an sahihan muwafiqan linususi syar'iyyah. Sehingga realitanya mereka ijma' melakukan kesepakatan yang benar dan kesepakatan mereka tersebut adalah mencocoki dalil yang syar'i. I. Dan inilah misdakan dikauli alaihissalatu wassalam. dah membenarkan apa itu sabda Rasulullah bahwasanya la tattami'u ummati ala dolalatin. Umat itu enggak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Enggak akan mungkin. Qala walau wajadu hadan naslah tajubi. Sekiranya mereka yang melakukan ijma sepakat untuk satu permasalahan tersebut, mereka mendapatkan satu dalil, mereka akan mengambil dalil tersebut. Lakin ma wajadu akan tapi kondisinya mereka tidak menemukannya. Faja'a man yattabi'u yattatabbi'u yatatabba'u. Kemudian datang para ulama yang meneliti dan mengamati dalil seperti Syekhul Islam Ibnu wa ghairihi bil istiqra' wajada anna hunaka ijma'at qamat wa sabaqatha nususun tabitatun anin nabi maka didapatkan sebagian ijma' di mana ijma tersebut telah tegak dan didahului dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka qiyasat qasa ulama wa hiya qiyasat sahiha. Demikian juga di sana ada qiyas di mana para ulama mengkiaskan permasalahan tersebut dengan permas dengan permasalahan yang lain yang didapatkan dalil padanya. Hanya saja qiyas tersebut ternyata eh, dia qiyas tersebut sahih hanya hunaka nususun minan Nabi Al-Karim alaihi salatu wasallam lam tasil ila ilmihim. Di sana ada hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sampai kepada mereka dan ditemukan dan didapatkan generasi yang berikutnya. Qala wa ala kulli halin al-Imam Ahmad kana syadidan fi radil qiyas. Ala kulli hal ringkasnya ya bahasanya Syekh Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau sangat ketat sekali dalam masalah menerima qiyas ini. Berupaya semaksimal mungkin untuk la yaljailah kecuali dalam keadaan darurat. Tidak menempuh qiyas kecuali dalam keadaan darurat. Wa kana yunkiru katsiran minal umur allati yudda'a fiha al-ijma' dan dahulu Imam Ahmad sering mengingkari ya perkara-perkara yang dinyatakan bahwasanya sudah kesepakatan para ulama. Wa yungkiru ala man yakul dan beliau mengingkari kepada orang yang mengatakan al-masalah ajma'a al qaum. Permasalahan ini disepakati oleh para ulama. Wa yakul kata Imam Ahmad wa ma yudrika anna hunaka khilaf dari mana kamu? Bisa jadi di sana ada khilaf kamu nggak tahu. Apalagi setelah Islam tersebar luas ke penjuru dunia. Dari barat sampai timur. Dari utara sampai selatan. Luas. Berbeda dahulu ketika Islam itu hanya sekitar Mekah, Madinah, Yaman, Mesir, Irak, Basrah, Syam. Sekitar itu. Para ulama mereka masih bisa ketemu di musim haji terkhusus. Sekarang ketika Islam tersebar luas di mana-mana. Dari mana kita mengetahui adanya kesepakatan? Sementara mereka tinggal berjauhan. Apalagi beberapa Ratus tahun yang lalu sebelum adanya alat multimedia sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini berita dalam satu detik sudah nyebar seantero dunia kan gitu lah. Sak pelosok pelosoknya mereka sudah berjamaah. Bukan hanya kalangan anak-anak muda dan yang orang-orang kantor, hatta mbah-mbah ya. Mereka pegangnya sudah android ya. Betul anak itu mengisi kajian di Solo. Lewat jalan kampung karena ada buka tutup itu kan. Mbah-mbah sampingnya pacul sambil nyandar pohon jati gitu. Tapi sekarang berita gampang dengan cepat. Tapi waktu itu. Sebelum ada alat seperti ini ya. Kata Imam Ahmad ketika ada orang mengatakan ajma alil kaum. Dari mana kamu tahu? Bisa jadi ada khilaf kamu nggak tahu. Ini zaman Imam Ahmad. Faliyakul maka hendaknya ucapan yang lebih selamat atau ungkapan yang lebih tepat adalah la a'lamu khilafan fi qadiyatil fulan. Saya enggak tahu adanya perbedaan pendapat pada permasalahan ini. Ini lebih selamat karena menyandarkan kepada pengetahuan dia, ilmu dia. Dia enggak mengatakan sepakat kaum muslimin, tapi saya belum tahu. Sebatas ilmu yang ada pada saya enggak tahu adanya khilaf. Sebatas pernya keterangan para ulama yang saya baca, saya nggak mengetahui adanya khilaf. Ini lebih selamat daripada kata ajma alaihul ulama. Walaupun banyak di antara para ulama yang menukil al-ijma seperti al-Imam Ibnu Mundir rahimahullah, beliau punya kitab berjudul al-ijma. Disebutkan ajma'u ala kada, ajma'u ala kada, ajma'u ala kada. Mereka sepakat dalam masalah ini, mereka sepakat dalam masalah itu. Kala Wala yakul dan sebaiknya seorang tidak mengatakan ajma'atil ummah ala hadil qadiyah. Umat Islam sepakat atas permasalahan ini. Tapi sebaiknya apa kata dia katakan? Sebenam, saya tidak mengetahui perbedaan pendapat. Bisa jadi yang lain tahu, kan gitu. Wa yara Imam Ahmad ka ghairihi anal ahwat an yakul la a'lamu khilafan dan Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama yang lainnya berpendapat bahasanya lebih hati-hati seorang mengatakan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Li'anahu qad yakunu hunaka khilaf lam yablughu wa lam yattali alaih. Sejadi permasalahan tersebut terhadap khilaf sementara dia tidak sampai kepadanya dan dia tidak mengetahuinya. Hadza wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.